Ku sentuh tombol laju keretaku Menuju ke pemukiman orang-orang tobat Ku berhajat untuk tanggalkan Dosa-dosa yang tak dekat berkarat. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang pada dekat Telah ku pilih jalanku untuk tetap lurus dalam dinya Bersihkan diri entar jiwa dari kesesatan syaitoni Tiada kata yang terucap Kecuali taubat Kembali ke pangkuan fitri Dalam naungan kasih ilahi Masa lalu yang suram Kini tinggal kenangan Jadi mikro yang takkan terulang hingga keharibaan Ku sentuh kembulan cukritaku Menuju ke pemukiman orang-orang tobat Ku berhajat untuk tanggalkan Dosa-dosa yang telah lekat berkarat Takkan ku biarkan meretas Menggunung dosa-dosaku Tapi kan ku gulung bagai lembaran hitam Yang rapuh terbakar api iman Takkan ku biarkan kaki jiwa dan raga ini Terjerembab ke lumpur dosa Untuk yang kedua kalinya Walau hanya dalam setitik muda Itu takkan berat Sebab permulaan yang besar Yang kan berubah jadi kubangan Atau lautan dosa yang hitam Selamat tinggal masa lalu itu masa yang kelabu Masa yang bertaburkan kebodohan Yang bernafaskan kejahilian Ku sentuh tombol laju keretaku Menuju ke pemukiman orang-orang tobat Ku berhajat untuk tanggalkan Dosa-dosa yang tak lekat bergarap. Telah ku pilih jalanku Untuk tetap lurus dalam timnya Bersihkan diri entah jiwa Dari kesesatan syaitoni Kan ku tegakkan rumah taubatku Dengan jalinan perintah Allah Kan ku dengan rangkaian sunnah Rasulullah Selamat tinggal masa lalu Suatu masa yang kelabu Masa yang bertaburkan kebodohan Yang bernafaskan kejahilian Ku sentuh tombol laju keretaku Menuju ke pemukiman orang-orang tobat Ku ber ajak untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat berkarat. Takkan ku biarkan kaki jiwa dan raga ini terjerembab ke lumpur dosa. Untuk yang kedua kalinya, walau hanya dalam setitik noda, kan ku tegakkan rumah taubatku dengan jalinan Allah Kan ku hias rumah taubatku Dengan rangkaian sunnah Rasulullah Masa lalu yang suram Kini tinggal kenangan Jadi itu yang takkan terulang Hingga keharibaan Ku sentuh tombol laju keretaku Menuju ke pemukiman orang-orang tobat Ku berhajat untuk tanggalkan Dosa-dosa yang tak lekat berkara. Ku berhajat untuk tanggalkan Dosa-dosa yang tak lekat berkara.